Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah nafa'ana قال المؤلف رحمه الله نفعنا الله به وبعلومه وببركاته في الدارين آمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا wa وأنت خير الفاتحين amma بعد kita butuh haroh. kita nerangaken tentang toharoh sesuci bagaimana cara nyuceni bukan hanya bagaimana cara membersihkan tapi mensucikan dikatakan almiyahul latiya lati yajuzu biha sab'um yahid. air Toyo sing sakit diginakaken untuk mensucikan ada tujuh air. Inggih per inggih sing nomor setunggal ma'us sama'i. Toyo sangking langit utawi diwestani air hujan. Toyo sing sangking langit meniko mutlak bisa digunakan untuk menjadi perkawis ingkang saged nyuceni saking hadas ataupun dari najis. Banyu dan niku saged damel bersihno sangka najis utawi saged napa? bersihnaken kagem damel sesuci utawi damel ngicalaken hadas dukun niku hadas cilik utawa hadas gede umpama barengan tenan pemeneh nek wayah padang dan ngeten iki umpama isin adus ngono sangger wayah ber lah napa lah itu langsung ekek-ekek benakno kenteng Mara tuwa nu tangklep lho, lha nang niki wau ke nginggil kenteng Pak bocor. Orang ngerti nek plus mandi jinatan, Ya ora apa-apa. Niku jenengan mendapat dua hal pada satu pekerjaan. Iya. Siji swadus nomor loro dianggap serget karo maratuwa. Hmm. Iya. Insya Allah disayang tua. Nek amin berarti durung. Ketara <laughs> nek amin berarti saya usaha. Langit niki madhab syafi'iyah utawi sing dipun fatwahaken dening para mufti syafi'i berkenaan kepada napa dalilipun air hujan itu bisa digunakan menjadi alat untuk mensucikan niku napa dalilipun ataupun eh, napa ayat utawi hadis ingkang mengke berkenaan masalah punika dipun dawuhaken wonten ing surah Al-Anfal ayat 11. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به wa yunazzilu lan nurunake sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh minas sama'i saking langit nurunna apa ma'an ing air liyutahhirakum drapun utawa supaya bersihaken Allah kum ing sira kabeh bihi sebab toya kelelon inilah ayat di mana para ulama ahli fikih khususipun mazhab Syafi'iyah menganggap bahwa air hujan itu bisa digunakan untuk mensucikan, ini dua ini Jadi mboten kok madhab Syafi'i niku ngawur-ngawur itu pendapat Imam Syafi'i mboten. Jadi cara para madhab untuk mengambil dalil itu pun wonten yang istiqra'iyah, wonten sing istidlaliyah. Maknanya istidlaliyah niku mengambil referensi dari dalil-dalil yang jelas Al-Quran, hadis seperti itu konten sing istiqorohiyah dengan cara pendeteksi yang langsung kepada masyarakat contohnya pun Imam Syafi'i dalam membedakan ini nopo dalam membagi-bagi masalah head itu nanti istiqroiyah bentuknya jadi beliau ketika ada di satu daerah tertentu Ketika beliau ada di Mesir, beliau muter-muter menanyakan beribu-ribu orang wanita untuk ditanya. Panjenengan nek niku pinten dinten? Ada yang menjawab sekian hari. Ada yang menjawab sekian hari, sekian hari. Niku dikempalno pendapat menika kali Imam Syafi'i sehingga dijadikan sebuah bahasa. Khat niku umume enam atau tujuh hari. Jadi ya, ini pun namanya akan dalil istiqro'iyah. Ya. Dan ini dalil pun istidlaliyah. Jadi air hujan kok bisa dikatakan untuk mensucikan gini wow. Misteri tentang air hujan sing kalau ingin sampun kula janji akan Wonten ing ayat sanes Allah dawuh walladzina nazzala minas samaa'i ma'an biqadar wa ansharna bihi baldatan mayyita kadzalika tukhrajun walladzina nazzala minas samaa'i ma'an biqadar Allah niku ingkang nurunaken toya saking langit jenenge hujan itu biqadar dengan perkiraan tertentu. Oleh ilmuwan kados Harun Yahya yang pernah meneliti hal tersebut kecepatan air ada nah, terus kalau tak terang ngeriin mega di mana molekul-molekul air hujan itu ada di situ, mendung itu, itu ketinggiannya minimum dari bumi itu 1200 meter. Itu minimum. Sing paling inggil nyuwun pangapunten mawon dumugi 10.000 meter. andekan itu benda sing bagaimanapun yang ada di ketinggian 1200 meter kalau wau. Dipun serat yang akan mengalami percepatan kalau dijatuhkan dari sana 558 km per jam. Jadi mak, pamane sampean umpama sampean diajak jalan-jalan Superman, Bang. Diajak jalan-jalan oh, oh, ini niki ora mungkin nek sampean ndur motor mabur kapal terbang kok nguncalno ora mungkin aja kaya Tuhan ndur kapal terbang takon kancane Mas mandhap pundi sampean <laughs> itu hakono cepu ini ngerti ini ini nak kono ini iso ndelak dulu iso anu ini wis tekan cepu ini mandang ini ora iso jadi iso banget lah jeleng-jeleng ya mangan kuaci nak dhuwur kapal terbang iki mbuange nang ndi ya ngertine jendelane bukaan ora iso jadi sedurunge numpai minimum belajar takon sik Dan niki umpama sampean munggah rono wal kudura ta sapa dari 1200 itu sampean muncalno barang. Itu mak jeleng bawah ning bumi itu mengalami percepatan 558 km per jam. Umpama sampean sing anjlok kok kono, umpama e, eh, tekan ngandhap dendeng. Wis langsung ya teyek ora terima bayar, ya teyek. Iki nek carane wong Madura. Napa melih kok ngantos sing 10.000 meter wis ora iso dibayangno, mandhep langsung abon ora bayar, ora trimo dendeng. Nek dendeng isih menyatu, abot langsung. Mbah. Kecuali nek sing tiba niku wau wong gering-gering sing balung-balung tok ya. Iso turun nul mak jeleng. Suarane ora klotak meneh. Nuwun ngapunten mawon. <laughs> Lah nek air hujan, Podo-podo benda yang dijatuhkan dari sana jenenge air hujan. Air kan memiliki masa tertentu dulu. Memiliki berat tertentu. Niku nek podo-podo benda, nek air hujan itu turun ke bumi itu hanya mengalami percepatan saya tulis 8 sampai 10 km per jam. Lho kok iso? Lah kok kok. Jadi kalau dikalkulasi kalau dari ketinggian 1200 meter satu tetes itu satu tetes itu mestine akan mengalami podo karo benda satu kilogram jatuh dari ketinggian 15 cm Bayang no, sampean gawa watu gede berarti satu kilogram sampean no songko ketinggian 15 cm kira-kira umpama sing ketiban niku sirahe sampean Baru satu tetes tok umpama mengalami 558 km per jam. Masya Allah, orang ana wong duwe sirah nang donya Dan ora ana omah sing terbuat saka kenteng ora ana. Lho napa melih kok sing 10.000 km napa 10.000 meter niku akan mengalami padha karo 1 km. satu 1 eh, kilogram benda dijatuhkan dari ketinggian 110 cm. Semeter pun jauh 10. waktu sekilo. Terus sampean taruh dengan badoknya itu terus dibari tuang. Niku nek satu tetes. umpomo seperti itu terjadi. Bisa sampean bayang, Anggerudan prei ini. Aja nggih wong kula niku nate sumerep wonten hujan es aja silah ketibanan niku lorone masyaallah. Ciak-ciak. lo kadang dek zaman cilik ya Allah Gusti nyuwun duit nang tak hujan duit kon dhuwur. Umpama keturutane ora sida gunakno mati kabeh. Jadi alhamdulillah kok ora tau ana udan du duit. Ning ngene nek aja tetep munggahi. Ya ora apa-apa Pak nek duit-duit kertas ngono. Umpama kok kejadiannya duit kertas di bokon dhuwur, on insya Allah malah rata-rata manusia ora iso gunakno. Hal apa? Kepruk-keprukan tukaran. Mudeng Ini iki lokasiku. Lah sing kok aku akhirnya malah jodoh, jotosan ora sida gunakno. Alhamdulillah kok udang karo banyu. Umpama soto. Ya, <laughs> Gusti Allah ku nek nyiptakno sesuatu niku alhamdulillah. Nek dipikir niku irung dene apa madhep ngisor. Iku kan madhep munggah rene. ini. nek ngerokok kaya sepur. Full. Lho piye ngono? Wes masyaallah tenan. <laughs> ya Allah. Hah, ya, diterusakan. Itulah kekuasaan Allah. Lah, hal itu terjadi karena bentuk akhir hujan itu dibuat oleh Allah sedemikian rupa menjadi bentuk yang khusus yang kalau itu jatuh dari sana akan mengalami gesekan pada atmosfer bumi itu lebih. Jadi koyono sing ngerem luar biasa sehingga dawai ini gur plek plek plek. Alhamdulillah. Nah, ini gila pun Allah dawuhaken wallazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadar Terus mulai iki ngomongno bab air. Allah ugi dawuh anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Di dalam ayat yang lain أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا Kalau tadi turunnya itu dengan dikodar, dengan perkiraan khusus, maka setelah air itu turun ke bumi ini, bumi ini sing nampung juga bikodariha dengan kemampuan dan kapasitas yang telah Allah ciptakan. Umpama manusa iki ora jahil. Umpama manusa iki ora jahil, ora jahil ngene jahil. Jahil itu iki iki iki ora mudeng. Ha perlu sekolah khusus bab iki. Ya. Andekan Allah, andekan manusia niku mboten kerusak bumi niki kapasitas yang Allah telah buat itu sudah menjadi kapasitas yang muktadil. Banyu pirolahi, sungai yang telah Allah ciptakan. Kalen yang Allah ciptakan. Semua yang telah Allah ciptakan itu nampungin itu kira-kira wis pas. Tapi sebab manusia dewi buang sampah tidak pada tempatnya. Padha-padha buat sampah mlebune ring kali. Ya, wis daerah cepu ngono puncate. Daerah napa, Bu? Sungai-sungai sekarang ini menjadi dangkal. Gara-gara menusane maka umpama kok terjadi banjir merajale lan dunia ini, bolak-balik ya salahe menu menu manusia. Jadi ya, sesama manusia jangan menyalahkan. Jadi dikodariha. Ya, Mahtamala sailu zabatar rodia. Tapi tadi ayat yang saya pernah lukiskan di pada beberapa pengajian pada waktu Allah turunkan air itu Allah menimbulkan di atas air yang bergenang tadi yang mengalir tadi dan rodia gelembung-gelembung yang namanya nek carane wong Jawa ngarani untuk ini di sini ada pelajaran yang berharga. Allah Subhanahu wa taala dawuhaken, "Fa ammaz zabadu fayadhabu wa amma ma yang nas fayamkusu bil Kalau airnya pasti bermanfaat karena kalau air hujan ini akan ada beberapa manfaat yang timbul. Mungkin akan masuk ke bumi yang nantinya melahirkan beberapa air, kenapa mata air. Atau mungkin langsung diminum oleh orang atau mungkin diinom oleh binatang atau mungkin langsung diserap oleh akar-akar tumbuhan air pasti bermanfaat dikatakan oleh Syekhina Al-Kiram Syekh Khalil Al-Bangkalani kun kalmai ihtaja ilaihi kullu syai'in ya jadilah pulau sampean ini jadi kaya banyu sebab banyu niku kabeh wong mesti butuh orang ana wong ra butuh, mancak sampean ora ngombe seminggu Hari yang ke-8 yusamna mayitan. Cara ya. Imam Ghazali, jadilah kamu seperti air. Atau paling tidak kun kal Jadilah kamu seperti makanan. Sebab pasti kamu dibutuhkan. Atau paling tidak Jadilah kamu seperti obatan, obat. Obat ngetes. Tapi obat niku nyuwun ngapunten gur kadang dibutuhno. Nah, napa sampean ngombe butrek angger dina kan mboten lho. Ya? Walaupun berwajah butrek-butrek ngenten iki. Apa nek bose niku lah harus tambah butrek niku. Napa angger dino ngombe anu wah kok daripada butrek ah tak anu jamak takdim dhisik. Ah. Ngombe butrek sik kan ya mboten lho. Ya? Mboten lho. Ya? mestine buta-buta nek wayang kira-kira di ngateni wae lah nek bodrek. makane biasane perusahaan-perusahaan niku bodreke laris iki wadahe wadah seneng bodrek niku Jadi umpama ana juragan bos nyeneni ora kok ya ora patek masalah lho. Nama masalahe hikmah iki mau kelarisno, Bu. Pun diterusaken nggih, diterusaken nyuwun pangapunten jenengan, diterusaken. Wala takun kadawai. Nek iso ojo kaya penyakit. Ya. Nek ora iso dadi panganan, ora iso dadi air, jadilah seperti obat sing kadang dibutuh, ojo dadi penyakit. Nek penyakit wis ora ana gunane terus dimusuhi wong akeh. Napa wonten sampean bangga dengan panu sampean? Alhamdulillah panu. Ya, ora ono. Ora ono wis ora ono. Ya kecuali ngene ngono. Oke, ya Yang kedua, alasannya itu tadi karena lebih terjadi gesekan pada atmosfer bumi sehingga menjadikan air itu turun dengan koyo-koyo direm tadi. Itulah serial tentang air hujan. Yang tadi saya gambarkan air hujan itu manfaat di bumi, tetapi di atas air hujan itu Allah ciptakan gelembung-gelembung yang bernama untuk itu tidak ada manfaatnya. Ini perumpamaan yang Allah ciptakan yadribullahul wal batil. Seperti itulah Allah ciptakan sesuatu yang hak dan sesuatu sesuatu yang batal. Ning lucune wong zaman akhir niku luwih butuh untuk ketimbang banyune. Wa iza Rasulullah dawuhaken masalah muadza'asani Allah minal hikmah wal hidayah kama salil ghaisil kadir. Yang disampaikan Rasulullah itu kata Rasulullah sendiri, itu kaya dene udan. Kita niku rata-rata apa yang disampaikan Rasulullah itu tidak begitu kita pikirno. Tidak begitu kita butuhkan. Sing dibutuhno malah apa jare wong selain Rasul. Rasul. Lah orang ngandel. kok orang ngandel, Dik? Rasulullah ngajari nek pengen rezekimu lancar, sedekah sing kendel. gambian gelem? Hihi. Eh, wis mulai lair cepat ya dilatih nabung supaya nabung iku jadi pangkal kaya jare. Akhire nabung wae ana wong "Mas, halo Mas, kula pengen nabung." Nggih napa Jadi konsepnya itu rata-rata menungso niku nek sing sangka Rasulullah diklerwahno, nek sangka liyane digunakno tak pol-pole. Akhire medhite tak entek-entekan. Ora apa-apa dul, iya, ora apa-apa memang. Rasulullah dawuhaken lewat dawuhipun Allah, nek kowe kepengin uripmu kepenak, amalmu sing apik, imanmu sing temen. Kira-kira kula sampean nang ngoten niku. Lha apa yo iya, dul-dul ustaz mulai zaman Nabiullah Adam sing diomong iman wae. Iman amal apik, iman amal apik. Lha iki kunci niki Rasulullah niki hujan. Kalau Anda membuat konsep selain itu itu untuk ora oh, ana gunane untuk niku. Ayo lah salah saja dawa ini pikir. Nanti ning sing pokok apa yang dari Rasulullah ambil gunakan agama niku diluru diamalno dadekno melaku aja gur pinter-pinter tok ora iso nglakoni digunakno sing tenan muga-muga manfaat barokah Allahna Allahumma Wah, suamine tenan. Baru duwe budrek. Wa ma'ul bahri lan air segoro utawa jenis banyu laut. Ayo kalau tak tanglet, segoro karo laut bedanya apa? Ayo jawab toh. Ya iku mau tulisane segoro laut bedane ku toh. <laughs> Kula tanglet bentene ora padhone, bentene apa nek padhone banyune padha-padha asik. Mbok nanti teng laut iki. Mbok nanti saya Ini biasane nek sing sregep ring laut sebab kakean gudik. Sampai nek seneng ring laut, nggih, Pak. Dalam rangka pengobatan. Sakit napa? Gudik. Wa ma'ul bahri. Nggih. Air laut, air laut niku napa dawuhipun Rasulullah pripun? Hadis niki istidlaliyah malih. Ada beberapa hadis yang menerangkan diri antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Al-Irwahul eh, Khamsah wis niki cetha nek hadisipun cetha niki nek hadis sing sahih dawuhipun sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-galil minal ma' fa inna tawadda'na bihi atashna afana tawadda'u il bahri faqala Rasulullah huwa tahuru ma'uh al-hillu maitatu Rasulullah di, pernah ditanya oleh seseorang Ya Rasul kami pernah pada suatu ketika narkabul bahro ar, ar asline makna numpai segoro Hati-hati ngeten iki maksude numpak perahu nak dhuwur segoro cok oh, mosok iso dah ora mungkin deh ora mungkin deh Ngeten iki nek cara omongane wong pinter niku membuat kalimat sekecil mungkin tetapi mempunyai makna yang dalam. Ngono lho. Sebab at minal kalam niku ghairu matlubah. Ndawakno omongan niku ora patek, ora patek, ora patek, ora patek dicari lah. Tidak banyak orang suka. Kecuali pada hal-hal tertentu pun, itnab di doa. Jaluk niku nek iso omongannya aja tandha poin. Benda Gusti Honda aja. Gusti Honda Honda ngono aja. Rada itnab mana gue? nggih? Wis jaluk, njaluk jaluk njaluk Allahumma nyuwun Honda ngono Honda Gusti Nah terus caranya pripun kalau meminta sesuatu rada ana muntere sithik Gusti. Kula niku saestu Gusti kepengin akan tindak lampahi Rasulullah. Ing antewesipun kula niku kepengin sregep naos Gusti. Nomor kalih kula niku wing naminipun wajah nggih pun yusra di atas rata-rata lah. Yus irengil ya, padha jane. Jadi kula niku kan nggih kepengin nikah Gusti, wong nikah niku nggih sesuatu sing dipun perintahaken Kanjeng Nabi. Tapi nggih ngeten lho Gusti, kula niku nggih kepengen ngaji, pengen nikah niku pun butuh modal. Lah nembe Bunda Gusti. Ngono, eh, agak muter sithik. Udah nggih ngono mbak besok ning ngono ya mesti ora dok saru sithik nyuwun kalian tiyang istri ya ngono besok ning bojo ngono ning jaluk apa-apa iki rada ana muka balai napa ana ana apa sih iftitahe sih wah sih ini iya di dalam kitab Mukudun Ijen diterangkan uang ngeti ini ngeti Tuing Gogrok no dosa Wah, oh, mangkane wong rada dibujuk apa tak akan dosa. Lah nek ora pancen di bojo niku. Dosane akeh. <laughs> ya maksudnya ora ngono. Jadi dengan melirik istri dengan syahwah. Syahwah sing kanggo urusan taat billah lho nggih. Lagi ngenti tok tingin ini. Lagi ngenti tok niku langsung pandangan mata. Des. Mantun niku diriwayatkan astone wong lanang kok nyekel astanipun tiang istri. Habis hmm. ha wis wis hmm. Dengan hal seperti itu durung lian crop gogrokno dosa selama ini masih terjadi. Ya Allah. Aja tak urusan kali garwe kaya penalti aja. Yang penting gol, Pak. Lah. Mudeng ya. Iki aja iya, dipikiran sing aneh-aneh lho iki bab taat iki. Iki ngilmu iki. Mudeng nggih. Dingeti sik korong jam. Ngeti sik eh, se Nah, oh, bojone sampean merinding. Ki bojoku kesambet nang ndi? Ngeten nggih? Ya sing sepuh barang kok nampa Nah, ini ngeten iki diterangaken. Terus Ki mau tekan pundi kok tekan dindi. Inna narkabul bahra ya Rasul, kami pernah ada di atas laut, maksudipun numpak kapal, numpak numpak napa. Pada waktu itu nahmilu ma'anal galil milan ma. Kami membawa air tapi sedikit. Fa in tawabba'na bi afasna, kalau itu kita gunakan untuk wudu, kita nanti akan menjadi kehausan ya Rasul, karena itu jatah minum. Afanat tawabba'u bima bahri ya Rasul? Apakah kami boleh wudhu dengan air-air laut tadi? Lalu Rasulullah menjawab, "Huwa tahuru ma'uhu." Al-hillu Laut itu airnya suci, batangnya halal. Ye, airnya suci, batangnya batangnya halal. Dan jadi semua produk laut itu asal uripe nok laut tenan tok lho ye. Ye, walaupun nanti ada beberapa pembahasan yang lain tentang bomo singa laut, dadak bengek itu, itu nanti ada pembahasan khusus. Ya. Tapi nek sing nang jero laut doh tenan nang semuanya halal. Sampun nate dahar kuda laut. Kuda laut niku kula nate sebab kula gadah nggih sithik-sithik gadah kanca teng bangsa laut. Kuda laut niku ora masalah obat kuat obat ora ini ngomongno bab kuda laut iki. Niku nek dipikir iku padha karo mangan balu. Tapi kuda laut itu atos. Jadi tidak digoreng itu rasanya kotak oh, kotak oh, kotak. Oh, eh, kan ya kelas blontek. Jadi apapun yang sangka jero lantai itu pokoknya halal, kecuali satu, ikan duyung. Mungkin nek ikan duyung sebab ra Itu hanya cerita nggone film. nanti <laughs> ya. Ngerti nek ikan duyung? Wadan wis saking desane ora duwe TV. Ya, Mbak. Niki nah, dituan riwayataken Imam At-Tirmidzi hadis menika hasan sahih. Dikatakan al-hillu maitatu ayyukalu ma mata fihi min samak wa ghairi biduni dhabhin syar'iyyin. Jadi dikatakan napa wau batange niku halal utawa kena dimakan itu maksude. semua yang ada di laut termasuk iwak dan sebagainya dan sebagainya tanpa disembelih niku halal walaupun itu termasuk duwe getah yang mengalir Bomo iwak paus niku kan getahe kan kathah tuh ya umpama sampean goreng utuh sidine apa kok eh cuman rodok ngene Paham ya? anak Jan usul desa ya anak. Sing nomor pun wa ma'un nahri, ma'un nahri niku banyu sungai. Wa ma'ul bi'ri air lau eh apa air, eh, air sumur. Wa ma'ul aini air sumberan. Wa ma'us salji air salju. Air salju niku banyu salju nggih. Terus nanti ketika suatu ketika mencair, itu jenenge air Aduh, salju pun nanti semerut Asli ini lho. Podo, aku ya durung. Lama <laughs> ma'ul lan air adem, pun air pada kondisi sing dia banyu es nih kalah, banyu-banyu sing es. Nah, banyu es yang tinggi, nyuwun pangapunten dikatakan suci niku yo ya. yo ya, airnya niku ora ese aja ese diwudu lho nggih hei hei bukan wudu wudu karo es niku pripun yo ya, aja banyune kalau sudah mencair banyune asli niku kenging digunakan oh, aku wis wudu kok karo apa es lilin ayo ora ono nggih jadi air tadi ada tujuh yang boleh digunakan untuk menjadi nopo alat untuk mensuci, mensuci. Dari tujuh air itu dibagi lagi menjadi empat golongan. Jadi macam-macam air yang diambil yang dari laut, yang dari langit, yang dari sumur, yang dari kali, kabeh itu tadi dipisah-pisah menjadi empat golongan dan ini berdasar dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuman dawuhipun bersifat umum kalih para madhab khususipun madhab Syafi'iyah dibuat sedemikian rupa nek modele model nyuwun ngapunten telah dinizamiahkan diurut-urutkan menjadi hal yang mudah untuk dipelajari. Apa itu? Oh, mungkin-mungkin ini wonten asin. Nah, ngono. Ustaz ini rada dipenting Mas Dik. <laughs> Kayak ini aku ya sing lirik, kon oleh roti aku ndang oleh apa wae. Salah masalahe nang kono iku. Nang kene iki nek dijujurno mulai ya inna wa Nongko kono nek nongko, kono-kono iku umpama kono siji ustate sak resek. Iki ora ustate diitung wong siji. Ya Allah. Bahil bahil. <laughs> Bon, Surabaya sing penting mentane. Semalnya ala arba'ati aksan. Nah, nek ngenten iki bentas kagemen. Ora apa-apa. Ya, ya berapa menit? Malah malah. Yang pertama air itu tahirun mutahhirun ghairu makruhin wahwal ma'ul mutlak. Ini nanti kita belajar air itu tidak sembrono. Perlu pemikiran lebih dalam kudu sing konsentrasi mangan roti ra apa-apa sing pokok ambek merhatekno pengajianmu setuju ya Coba ya tangga kula wingi ngaji Mas ngaji diulang napa mbah aku man roti kok lah ruwet donya donya kelebenan wong niku mau siji wis ruwet Ben. Yang pertama dibagi menjadi yang pertama airnya suci, bisa mensucikan dan tidak makruh hukumnya. Makruh ya betul kan? Makruh niku ora dosa nek digunakno ning luwih apik aja. Contoh makruh niku mangan pete. Mangan sing ana rihul kariha. Rokok ning nek rokok hukumnya macam-macam. Sebab nek teng bajuri nika tafsir untuk orang sing ngerokok itu menjadi kebutuhan yang andekan orang rokok niku mikir ya buat niku sudah pada batasan meh meh mawon wajib. Hmm. Niki saestu tak bajuri wonten. Ning aja dikit dalil awal lho. Ning nek wong ini ngerokok nyolong duwite wong tuwa. Li rokokane niku wau nggih termasuk ngerokok sing boten termasuk barang sing napa daruriyah. Dicetho niku nek haram. Kula niku alhamdulillah nek masalah rokok niku. Zaman kula cilik niku nate mendapat pelajaran bahwa rokok itu tidak ada manfaatnya. Ning yo ngapunten nek iso yo sing rokok barang sebab dulur-dulur sing gak rokok iku nek sampeyan orang rokok bangkrut. Halo halo. Niki nek kula tanglet ibu-ibu sing teng mriku niku sedaya tak tangleti jenengan kersa kagungan garwa sing tukang rokok napa mboten? Mesti jawabane, kula remen sing kados jenengan tak bilas sing mboten rokok mung sing. Hmm. Ngandel ngono ora balik rotine. Sinjol ngapunten to, Ya ini ini ini Masalahnya masalahe nek nimbulno bau yang kariha. Ambul sing ora patek nyenengke. Aman petir, Eh, wong desa no mangan petik banggane masyaallah. Ngomongno enakne wombo-wombo. Wah, aku mau mangan pekoe. Wambune kurihul kariha. eh Jadi nomor siji suci mensucikan tapi tidak makruh. Air itu namanya maul mutlak. Banyu mutlak niku air sing nek cara bahasane tidak ada nama lain yang menjadikan nama-nama untuk air itu kecuali hanyalah air tok. Kula tak tanglet wonten toya sampeyan teh. Jenenge Toyo napa? Mbok aja tak teh tok to. Air teh. Ngono lho. airnya barang. Air ngono lho lah ngene heeh cocok cocok eh teh tenang. teh air diiseni kalian kopi jenenge air kopi tidak mungkin terpisah kecuali nek gaduh lucu niki kaya napa air air kaya napa air lagi kuning kuningnya, pokoknya air ya wong Ya itu saya tidak rembukan dodo. Jadi pokoknya dengan maul mutlak nih air yang airnya itu belum mem, tidak memiliki nama apapun kecuali air itu tadi. Ya. Nah ini berdasarkan jauh yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari radhiyallahu taala anhu ada sebuah kisah. Ya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qama a'rabi fadala fil masjid suatu ketika ada niki diceritakan masjid ning belum belum mestani niki Masjid Nabawi nek mboten Bantu wonten tiang Bedui wong desa nek desa iki kurang patek desa saking desane wong desa niku alamate siji ora duwe sinyal gemuk kawasan kono kok ora ana sinyal, sing alamat niku desa. Som nomor kalih senengane bangsa bakwan jagung, bangsa ngenten-ngenten niku. Pun niki ngapuntene. saya kula niku nate gadah rencang. Wong desa banget tak tukokno pisah. Pisah, pisah. <laughs> Sing dikenali toh pisange pisang goreng. Iki pisah asli. Tak tukokno. <laughs> Iki apa nang jeneng pisang. Regane piro? Sudah ewu. Ya Allah, seni sudah ewu. Insya'u Aku ya terus petang kulo kalian tak amit-amit jabang bayi. Ya Allah. Yesus, eh, Gus. Duit dulure wong desa iki rada rembukane rada angel. Mangane dijak rada wong penting sithik karo garpu mangan kok karo garpu ya nanang wenan mbok meniku rasah ditukokno garpu karena memang budaya desa ya <laughs> wong desa niku inyit Mungkin ya jadi nek sing tersinggung berarti lah gimana <laughs> Lah wonten cara dalil kalihin niku wonten tondo sing paling khusus namanya iman bada fakot jafa. Eling-eling, man bada fakot jafa. Uang niku nek desa ngamukan. Iki ana sing teko lho. Uang kan ngamukan ning desa. Di mangke nek sampean kok diunekno, umpama iki nggo nek ndi mau mara tua bojo. <laughs> Mesem mawon. Sampeyan kok ngeten. Nah, nggih, um jenengan iki ngentok nang desane. <laughs> Setuju nggih? Aja ngono dul tanggaku ya ana desa ning ya ora ngamukan itu. Eh iku mungkin nembe sariawan, iku mungkin. Bon diterusaken niki. Lah a'rad niki sing desa niki wau qama fa'ala fil masjid ngadep di kawasan Masjid Nabawi. Di waktu itu belum ada tempat, belum ada tembok, belum ada nopo-nopo. Uyuh nang kono. Faqama ilaihim nas liyaqa'u bih. Menusa maksudnya liyuzajjiruhu bil qawli au bil fi'li melihat wong desa iku munguyuh mak tartur iku ngono nggon kawasan masjid para sahabat langsung bergegas menemui Liuzat Jiruhu untuk piye supaya wong iku minggat sangka kono ya, dengan ucapan atau dengan tindakan ana sing gur ngene tok hmm, ana sing lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah niki lho idkhalus surur ahli nyenengke, ahli membuat sesuatu sing bungah wong liya niki Kanjeng Nabi. Rasulullah dawuh, "Da'uhu wa harikuhu ala baulihi sajlan min ma'in." Eh sahabat, minggir minggir, minggir minggir minggir. Biarkan dia meneruskan pipisnya. Terus nanti solusinya sebab di situ pipisnya langsung ring lebu, langsung ning pasir, lalu ambilkan sijilan sajilan minma air di makna sajilan itu teng mriki diterangaken daluan sak timbo nah, sak ember sangka air gebyurna kono selesai iki engko mengandung beberapa makna di dalamnya jadi umpama ono wong yuh di kawasan contohnya pun kawasan sing kados dene tanah liat tadi, jarno, terus carane gebyuren banyu yang lebih banyak di atasnya biur, maka itu sudah suci. Neng yo mestine dengan beberapa hal yang nantinya kita akan terangkan di kemudian hari dengan rano bab najis. Tapi niki intine, ye Rasulullah mengatakan seperti itu, pun Kurang lima menit. Ini menunjukkan bahwa air itu air mutlak. Tadi air yang terus air gitu aja yang diambil itu tadi. Ya, yang airnya itu masih murni air itu oleh Rasulullah didawi untuk bisa menghilangkan nah, nah, nah di sini. Lalu Rasulullah mengatakan fa innama buistum muyassirin walam tub'asu mu'assirin. Kalian ini diutus dengan Islam ini membawa kemudahan, tidak membawa kesulitan. Ning mudah niku sing diilmuni aja mudah neng ngawur. Saat ini kita mengatakan muyasiri, agama itu mudah. Mudah itu jangan dipermudah. Hati-hati loh kata-katanya itu. Muyasirin itu bermakna ada cara-cara agama itu yang memang dengan cara itu Anda dimudahkan oleh Allah. Tetapi agama itu sendiri jangan dipermudah. Contoh, ana wong ditenangno bab banyu. Terus sampean jawab ngene, "Walah kalian angel-angel. Sing pokok le banyu. Ana ruwet-ruwet bang Bangane rodok cerewet sithik ngono." Iki nek ana wong model ngeten iki, ini bukan karena dalil agama itu mudah enggak tapi wong sing ngeten iki niku mempermudah agama. Akeh ngeten niku. Kula sering ngeten niku ditangleti. Pak, lare nangel-angel lho, Pak. Mu salat karo niat, sing penting kan salat rasa niat-niat barang aneh-aneh, angel-angel. Allah kan Maha Tahu. Iya. Alasane ngono to. Aku ring jawab ya penak, ya ngerti nek kowe iki ngawur aku. Untung lho. Hei, hei. Agama mudah, ning hati-hati, jangan dipermudah. Hati-hati loh nek Ada beberapa kesalahpahaman yang kadang itu menjadi fatal. Contoh, Rasulullah mengatakan, idama idzama amartukum bi amrin fa'tu mastata'tum." Wa idza nahaitu anhu fantahu. Kalau aku memerintahkan untuk engkau melakukan sesuatu, lakukanlah semampumu. Hati-hati. Semampumu itu tidak semaumu. Hei. Sampean sholat subuh, terus qobliyah subuh mampu tidak? Mampu tidak? Ah, besok banget. Mampu napa badan? Mampu ya? Pertanyaannya dilakoni napa betul? Nah itu berarti semaumu. Bengi sholat tahajud kon alarm misalnya, rong rekaat til. Mampu napa beda? Dilakoni apa ora? Iku Iku jenenge semaumu. Nah Rasulullah mas mastatoktum. Wa idana haitukum bi amrin pantahu. Nek aku melarangmu maka tinggalkan itu semua. Hati-hati. Kata-kata Rasulullah itu kalau aku melarang, bukan kok idza taraktu. Bukan kok kalau aku meninggalkan sesuatu, jangan kau lakukan, jangan tidak gitu. Jadi nek ana wong ngomong, zaman Rasulullah ra ono, enggak boleh, salah. Karena Rasulullah yang dilarang itu kalau memang jelas larang, jangan kau lakukan. Nek kalau itu tidak dilarang Rasulullah, lo kudu dipikir dhisik. Ngono aja gunakno dalil iku ning kanggo nyalah gunakno. Wah kok Rasulullah ora tahu. Aku kira-kira sing sampean lakoni apa tahu Rasulullah. Nah Rasulullah ora tahu nok, hek ora tahu. Wemen terus kadang sing diomong sekarang ini kan diterangkan oleh oleh napa akidah al-sunnah bagi kita para ulama-ulama salaf, para ulama-ulama al-sunnah yang khususnya ditulis oleh al sayyid Muhammad bin Alawi di dalam Mafahim Yajib antusaha Para ulama membagi bid'ah itu beberapa. Ada yang bid'ah hasanah. Contohnya gawe madrasah, niku bid'ah hasanah. Ngaji tajwid niku bid'ah hasanah. Ngaji nahwu niku bid'ah hasanah. Zaman Rasulullah ora ana nahwu. Kalamuna lafdun mubidun kasakim ora nah, ini zaman saat ini orang ngaji nahu, ya raiso ngaji, raiso bahasa Arab. Zaman Rasulullah betul wonten kok ngaji tentang rukyah bin napa jadi ningali matahari napa ningali bulan piye enggak ada. hisap piye enggak ada. Sekarang kok digunakan itu berarti bid'ah ning itu bid'ah sing hasanah. Mungkin namanya khumasi dalam dalam beberapa pandangan yang lima hal. Ono sing bid'ah sing sayyi'ah utawa bid'ah sing haram, bid'ah sing ghairu mahmudah tapi sing madmumah. Contohipun jaluk ling liyane Gusti Allah neng dengan cara mengakoni nek sing dijaluki mau dua duweni labet. Hati-hati. Iki praktek-praktek sing janipun kudu dihati-hati jadi niku bid asing saidul napa bid'ah sing mazmumah pun pacaran niku bid asing mazmumah Rasulullah ora ana pacaran-pacaran halo halo Wong zaman Rasulullah niku ngajarno hanya adanya khidbah tok. Khidbah tok. Pemen sampean ngerti si A anak. Sampean moro. tapi saya ingin menikahi anak sambil, Boleh apa tidak? Boleh diketahui. Kun dingeti wajah itu taruh tangan itu. Wajah itu menunjukkan wajah, tangan itu menunjukkan kualitas tubuh. Nek tangannya kasar, awak yo kasar. Lu bung tangane langsung iso ngrumat meneh awak lu mudeng lagi. Eh mudeng. Nusa ini orang kebal zaman akhir anu dek aku pengen nikahi kowe ya kudu ngerti dohir batinmu ha iya. jera ya iki bid'ah dolal iki bid'ah sing mazmumah niki. Wonten sing makro wonten cedak banyak lah. Niki sesuatu yang diakoni napa mboten hal yang tidak dilakukan Rasulullah itu zaman sekarang rata-rata kita yang melakukan. Quran itu zaman Rasulullah mboten-mboten harokate. Nabi Abdullah ibnu Mas'ud pernah mengatakan jeridul Quran sampai per, pada waktu Quran itu dingin harokat beliau mengatakan jangan sampai Quran dikasih titik dan harokat tidak bunyi karena Ibn, Ibnu Mas'ud mengatakan seperti itu karena beliau berpandangan zaman Rasulullah ya tapi kita semua menggunakan produk Sayyidina Usman dan itu ada harokatnya. Ditulis oleh Zaid bin Sabit cak Jadi ini yang zaman Rasulullah ra Ning tidak semua yang zaman Rasulullah tidak ada itu tidak boleh dilakukan. Delok-delok niku lho, mudeng nggih. Halo, halo, eh, hempun nah, niki sanesipun bekal mangke diterusaken nembih nomor siji wau, airnya suci, mensucikan dan tidak meng Mungkin-mungkin wonten ikut Jazakumullah ahsanul jazak.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 تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته